Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Sekarang az-zindiq, zindiq. Apa atau siapa yang disebut dengan zindiq? Huwa alladhi yuzhirul Islam wa yukhfi al-kufra. Wa yufassirul Islam ala hawahu bi ghairi ma ja'a bihi lighairi ma jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatil kiram wa tabi'in lahum bi ihsanin al alam. Yang disebut zindik itu orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, dan dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak dengan e, penafsiran yang datang dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para a'immah seperti orang-orang jil itu kan tadi kita mereka kan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka jadi mereka menampakkan keislaman juga tapi e, menampakkan kekafiran e, menyembunyikan kekafiran tapi mereka sering melontarkan tafsiran-tafsiran yang e, yang aneh itu orang-orang zindik tapi karena di kita itu mereka menampakkan mereka e, apa ponis zindik, murtad, dan statusnya beda dengan orang murtad biasa statusnya. Seperti kaman yunkiru wujuda azabil qabri. Seperti orang yang mengingkari keberadaan azab kubur. Au yunkiru jannata wan nar. Dan atau orang yang mengingkari surga dan neraka. Watajiduhu yufassiru jannah bilibtihaji ladhi yahdusu lil abdi bisababi al malik al malakat al mahmudah allati uh, tahdusu lahu ala asari tawali ta'ah wal ibadah. wal nar wal azab an-nafsi alladhi yahdusu lil abdi al malakat al-mazmumah ala asari tawali zunub wal ma'asi. Uh, di mana engkau mendapatkan dia itu menafsirkan surga dengan e, rasa bahagia di dalam jiwa akibat apa e, maksudnya e, akibat banyaknya melakukan ketaatan kan ketika banyak melakukan ketaatan jiwa apa berseri-seri itu kan itu surga ditafsirkan itu jadi surga yang disebutkan dalam Al-Quran itu, itu menurut mereka dan mereka menafsirkan e, neraka sebagai penyiksaan batin yang muncul akibat apa banyak akibat apa e, banyaknya e, dosa yang terus dilakukan. Kan orang yang memang jauh dari ketaatan dan banyak melakukan dosa, mereka apa? tersiksa batinnya. Ya, mereka eh, orang-orang zindik itu menafsirkan neraka itu dengan itu. Hukmuhu hukum e, orang zindik ini yustatabu fa intabu wa illa qutila haddan kal murtad. Wa ahkamuhu ahkam al murtad. Hukumnya adalah disuruh tobat. Kalau dia tobat, e, maka diterima. Dan bila tidak, maka dia dibunuh e, haddan sebagai orang murtad. Tapi itu e, kalau mayoritas ulama, zindik itu e, layus tatab. Ya, mati kalau sudah ditangkap, dia tidak disuruh, tidak langsung dibunuh baik tobat maupun tidak. Kenapa? Karena beda antara orang yang murtad dengan Nasrani atau membuat sesajen dengan orang yang menghina Islam atau menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran-tafsiran yang seperti orang-orang jil itu. Dimana itu kan menghujat Islam. Sedangkan eh, hal-hal e, semacam itu tidak ada istitabah. Orangnya apa? Zindik itu tidak apa ti, eh, namanya bohong itu kan tidak bisa dijamin apa? Kebenaran tobatnya. Kalau sekarang, oh saya tobat, besok mengeluarkan tafsiran yang membuat resah masyarakat lagi. Terus kalau diterima tobat, dibiarkan lagi, lepas lagi. Seperti itu. Makanya orang-orang Zanadiko itu pada zaman Ali. Orang-orang Zanadiko disuruh tobat nggak? Enggak, langsung apa? Dibunuh, dibakar. Beda dengan orang-orang yang masuk Nasrani disuruh tobat dulu. Kalau orang-orang Zanadiko langsung dibakar, tidak diterima tobatnya di dunia kalau ditangkap sebelum tobat. Jadi kalau di sini eh, apa eh, disamakan dengan orang murtad biasa itu tidak sama. Karena sindik eh, itu beda dengan orang murtad biasa. Catatan di sini Al Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dukun atau uh, Araf mereka berhak untuk dibunuh. Berhak untuk dibunuh. Dan dalam satu riwayat darinya bahwa keduanya uh, bila tobat maka tidak dibunuh. Sedangkan pendapat yang menyatakan dibunuhnya si dukun dan Arab adalah pendapat mayoritas ulama seperti tukang sihir. E, maksudnya kalau ditangkap terus mereka tobat tetap di, dibunuh itu kan. Sedangkan Arab itu adalah waladhi yadda'i ilmal ghaib. Adalah orang yang mengklaim mengerti yang gaib. Sedangkan Al-Kahin, dukun, waladhi min minal jinni man ya'tihi bil akbar Adalah orang yang menjadikan dari kalangan jin, orang eh, apa, eh, jin yang mendatangkan berita-berita kepada dia, ngasih informasi. Jadi di sini eh, dukun kalau dia ditangkap terus dia tobat maka dibunuh tetap. Tapi kalau dia tobat sebelum ditangkap maka diterima tobatnya. Begitu juga orang-orang e, zanadiko kalau mereka e, tobat terus menyerahkan diri kepada imam maka tidak dibunuh. Tapi kalau ditangkap terus nanti tangkap dia tobat maka tetap di, dibunuh. Sekarang takzir. Takzir. Itu kan tadi e, sebelumnya adalah hudud, had, sekarang takzir. Takzir itu kadang bermakna e, at-ta'zim wa nusrah. Seperti dalam firman Allah, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruh. Jadi kalimat takzir kadang maknanya adalah pengagungan juga nusrah pembelaan. Seperti firman Allah, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruh supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tu'azziruhu mengagungkannya atau membelanya. Bim, eh, datang juga dengan makna ihanah. Ta'zir itu bermakna juga hinaan sebaliknya. Oh, tadi kan ta'zim dan nusra ini makna ihanah. Seperti azzara pulanun pulanan. Si pulan menghinakan si pulan. Si pulan mentakzir si pulan. Dalam rangka memberikan pelajaran akibat kekeliruan yang dia lakukan. Dan yang dimaksud dalam syariat adalah at-ta'dib ala zambin la hadda fihi la kafarah. Yang disebut ta'zir itu adalah e, ta'dib sanksi yang diberikan atas dosa yang tidak ada had dan tidak ada kafarah di dalamnya. Jadi e, perbuatan dosa itu ada yang di dalamnya wajib kafarah, tapi tidak ada had. Ada yang ada hadnya dan tapi tidak ada kafarah. Ada yang tidak ada had dan tidak ada kafarah, maka di sini takzir. Itu ukubatun ta'dibiyah yafriduha al-hakim ala jinayatin aw ma'asiyatin lam yu'ayyin asyar'u laha uqubatan aw haddada laha uqubatan walakin lam lam tatawaffar fiha syurutu tanfiz yaitu sanksi sifatnya yang eh, apa pemberian sanksi yang sifatnya pembelajaran yang ditetapkan oleh hakim terhadap dosa atau maksiat yang tidak ditentukan sanksinya oleh syariat. Atau syariat menetapkan sanksi terhadap dosa tersebut. Akan tetapi tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaannya seperti apa? mubasyarah figur farj seperti menggauli perempuan bukan pada kemaluannya bercumbu dengan uh, perempuan itu kan tidak ada apa uh, had di dalamnya maka di sini apa ada takzir atau uh, hukuman yang ada had tapi tidak memenuhi syarat tapi pencurian ada had nggak ya, tapi kalau seandainya pencuriannya umpamanya cuma uh, ya puluh ribu ya. atau mencuri eh, dari apa eh, motor di pinggir jalan itu kan tidak memenuhi syarat kenapa pinggir jalan bukan tempat penyimpanan motor bukan kalau ngambil di garasi baru itu uh, uh, mengambil dari tempat penyimpanan Uh, terus juga seperti perempuan maksudnya resmi itu kan kan tidak ada had juga e, menuduh kozab kozab tapi bukan dengan zina maksudnya bukan menuduh zina seperti menuduh apa ya seperti e, e, mengkafirkan orang muslim ya kan ada ada hadnya nggak nggak ada kan jadi itu masuk dalam uh, takzir. Jadi di sini dosa itu atau maksiat itu ada tiga macam. Pertama, naun fihi haddun wala kafarah fihi. Satu macam yang di dalamnya ada had tapi tidak ada kafarah. Seperti yang sudah lalu di sini kan. Itu kan had tapi tidak ada kafarah. Ada naun fihi kafarah wala hadda fihi. E, uh, macam maksiat yang ada kafarah tapi tidak ada had. Seperti apa? al-jima fi nahari Ramadan wal jima fi ihram seperti e, berhubungan jima di bulan Ramadan di ada kafarah kan tapi tidak ada had atau jima ketika ihram ketika ihram kafarat orang yang berjima ketika ihram berat sekali pertama harus menyempurnakan menyempurnakan hajinya terus harus motong uh, unta lagi terus tahun depan harus mengkodoknya hajinya harus dilanjutkan ini terus harus motong onta, terus juga nanti tahun depan harus meng menggantinya. Itu kan e, apa e, berat kan. Kemudian naon la kafarata fihi wal had. Maksiat yang tidak ada kafarah dan tidak ada had. Itu eh, maksiat-maksiat yang di dalamnya ada ta'sir. Ini diserahkan kepada hakim. Adapun dalil pengesyariatan ta'zir ini adalah hadis dari Abu, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Baihaqi dari Bahaz Ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habasa mati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenjarakan orang karena apa? Tertuduh orang tersebut. Orang tertuduh e, maka dipenjara dulu sampai terbukti itu. Nanti orang uh, orang yang dituduh oleh orang tapi belum uh, terbukti tapi sudah tuduhan sudah uh, mengarah maka ditangkap dulu dipenjara dulu ditahan sampai diselidiki apakah dia apa terbebas atau memang betul-betul melakukan. Juga Imam Al Bukhari, Abu Muslim, Abu Dawud melihatkan dari Hani ibnu Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, La tajlidu fauqa asyrati aswatin illa fi haddin min hududillahi ta'ala. Jangan kalian menjilid lebih dari sepuluh uh, pukulan, kecuali pada had dari had-had Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya uh, hadis ini bukan kaitan dengan had. Dalam kan dari hadis ini tidak boleh takzir lebih dari sepuluh ya. Karena sini tidak boleh memukul uh, ke, uh, apa yang bukan had lebih dari sepuluh Artinya tazir tidak boleh lebih sepuluh Uh, had di sini bukan had maksudnya yang istilah uh, apa yang kita ma'ruf uh, had had yang tadi bahasan. Tapi had di sini maksudnya uh, dosa tidak boleh orang memukul dalam rangka pelajaran baik kepada umpamanya kepada uh, bu istrinya atau kepada budaknya kecuali karena akibat maksiat gitu kan hadis ini maksudnya maksiat kan tilka hududullah itu kan kan umum-umum kan bukan had maksudnya bahasan yang uh, hukum di sini kemudian juga uh, had, uh, sabit dari Umar Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kana yu'azziru wa yu'addibu bihalqi ra'si wan nafyi wad darbi kama kana yahriqu hawanital khamarin wal qaryah allati yuba'u fiha al khamra al khamru wa harraqa qasra sa'd eh, sa'd ibn abi waqas bil kufah lamma ihtajaba fihi anir ra'yah eh, Umar bin Khattab pernah mentakzir memberikan pelajaran dengan menggundul rambut sobik gitu kan Sobik ketika bertanya tentang e, mutasyabihat pukul itu ada e, apa laki-laki maksudnya e, membuat wanita terpikat itu kan. Nah, saking gantengnya gitu kan. Banyak wanita yang apa? Yang itu. Jadi jadi lah banyak itu kan baik yang bersu yang udah bersemi atau yang muda mereka pada pada terpikat dengan siapa namanya lupa lagi. Akhirnya oleh Umar apa? Dibotak, dibotak makin kelihatan ganteng gitu kan. Akhirnya apa? Diasingkan gitu. Ada kan? <laughs> Jadi digundul terus apa? Diasingkan, dipukul. Pernah uh, Umar melakukan takzir semacam itu. Uh, seperti memukul sobik gitu kan. Uh, juga membakar warung-warung uh, yang menjual homer kemudian juga membakar desa yang di situ dijual khamar, juga membakar istana saat bin Abi Waqqas eh, di Kufah tatkala apa e, e, apa menghijabi diri dari masyarakat lah mati kan ke istana orang sus, apa susah masuk ya. Terus juga apa? Ya segan aja gitu. Akhirnya dibakar apa? Istananya oleh Umar. Juga waqad ittakhadha darratan yadribu biha man yastahiqqu darba Umar juga apa uh, selalu membawa apa tongkat yang dengannya memukul orang yang berhak untuk dipukul wa takhadha daran lisijni juga membuat penjara wa daraban naihata hatta bada sya'ruha dan memukuli wanita yang meratapi sampai nampak rambutnya gitu kan jadi apa uh, itu, itu namanya takzir hukumnya zahaba jumhurul ulama ila anna ta'zira fi ma syuri'a fihi wajibun. Jumhur ulama memandang bahwa takzir di dalam sesuatu yang disyariatkan itu adalah wajib. Eh, hikmah pensyariatannya dan perbedaannya dengan hudud eh, pensyariat Islam mensyariatkan eh, apa takzir dalam rangka litakdibil usah wal kharijina 'ala nizam. Jadi untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang maksiat dan orang-orang yang keluar dari aturan. Fal hikmah fihi hiya al hikmah min syar'iyatil hudud allati sabaqa dzikruha fi mawadhiha. Uh, eh, hikmahnya sama dengan hikmah pensyariatan hudud yang sudah disebutkan sebelumnya. Akan tapi berbeda dengan hudud dari tiga sisi. Pertama, annal hududa yatasawa annasu fiha jami'an. Wah, hudud itu semua manusia sama. Potong yang kaya, yang baru melakukan sekali pencurian kalau memenuhi syarat tetap dipotong tangan. Yang sering juga tetap potong tangan, sama aja. Tapi kalau takzir berbeda. Takzir kalau orang yang baik, yang memang di masyarakat dikenal baik, terus keliru sekali gitu kan maka apa? Boleh dimaafkan. Tapi kalau orang yang memang e, kerjaannya apa? melakukan kesalahan, maka harus diberikan pelajaran. Makanya dalam e, hadis Rasulullah mengatakan aqilu zawil hayat asaratihim illa fil hudud. Jadi e, maafkanlah orang-orang yang apa? zawil hayat atau orang-orang terpandang. Orang-orang yang terpandang, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka jadi kesalahan yang sifatnya ketergelinciran kecuali fil hudud dalam hudud. Terus seandainya tidak dimaafkan juga artinya diberikan pelajaran e, pelajarannya apa lebih ringan dari orang yang sudah biasa melakukan kesalahan. itu apa kaitan perbedaan pertama. Jadi e, dalam hudud tidak ada perbedaan antara orang terpandang dengan orang eh, atau orang yang e, baru melakukan sekali atau tergelincir e, dengan orang yang sudah biasa melakukan itu e, dalam hudud disamakan sedangkan takzir dibedakan. Kemudian yang kedua, anna hudud la tajuzu fiha syafa'ah ba'da an turfa'a al hakim bainama ta'aziru ya fiha syafa'ah. Eh, uh, hudud itu kalau sudah perkaranya diadukan kepada hakim tidak boleh ada syafaat. Makanya ketika Sofwan Ibnu Umayyah ketika bajunya dicuri orang terus ketangkap pencurinya terus dilaporkan kepada Nabi. Terus ketika mau ditegakkan had potong tangan, Sofwan apa? Maafkannya. Kata Rasulullah, Halla kana zalika qabla an qabla an ta'tiyani bihi? Kenapa kamu tidak maafannya sebelum tadi datang kepada saya? Jadi kalau sudah sampai kepada hakim harus ditegakkan. Syafaat tidak tidak boleh. Makanya ketika Usama kan memberikan syafaat untuk wanita mahzumnya kan Rasul mengingkarinya gitu kan. Tapi kalau takzir syafaat boleh. Ini di penjara nih karena bukan karena hudud kita pak nego untuk dikeluarkan itu boleh. Atau supaya tidak dipenjara. Kalau ta'zir. Kemudian oh, anna man mata bit ta'zir fa inna fihi dhaman. Kalau orang dita'zir terus mati, maka apa? Ada ganti rugi. Ada ganti rugi. Umar radhiyallahu taala anhu pernah apa? Mentazir perempuan. Akhirnya apa? e, janinnya mati keluar keguguran akhirnya Umar apa e, menanggung diat janinnya tapi kalau orang mati karena had pokoknya dipotong tangan kan karena had pendarahan mati kan padahal sudah di umpamanya ya intinya ketika pas potong tangan langsung pak lepak mati gitu kan itu enggak enggak ada diat enggak ditanggung Sebentuk takzir, takzir bisa dengan ucapan seperti apa cercaan atau e, istilahnya kalimat-kalimat yang pedas, bisa dengan perbuatan sesuai dengan kondisi, bisa dengan pemukulan, pemenjaraan, pengikatan, pengasingan dan pembaikotan. Di antara bentuk-bentuk takzir di sini hakim bisa melakukannya sesuai dengan kondisi karena uh, dalam hadis-hadis juga uh, eh, ber, beraneka ragam. Di mana ada Rasulullah SAW Abu Zar biqaulihi innaka kamruun fika jahiliyah. Ketika Abu Zar mencela seorang karena ibunya hitam, Rasul mengatakan innaka kamruun fi jahiliyah. Jadi Rasul apa? menegurnya uh, memarahinya dengan mengatakan kamu orang yang ada sifat kejahiliahan pada dirimu. Itu hadis Bukhari. Juga Rasulullah SAW Eh, mengatakan eh, kepa, memerintahkan kepada orang yang melihat orang yang mengumumkan barang hilang di masjid kata Rasul idza ra'a idza sami'tu man yanshuru dalatan fil masjid faqul la radahallahu alaik fa innal masajida lam tubna haza kalau kamu melihat mendengar orang yang mengumumkan barang hilang atau mencari barang hilang diumumkan di masjid maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang kamu maka ketika ada orang e, jualan kan di masjid, kata Rasul, "Idza ra'aitum man yabi aw yabtu fil yabta'u fil masjid faqul la arbahallahu tijaratak." Kalau kamu melihat orang yang jual beli di masjid, maka katakan kepada dia, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada niagamu. Itu bentuk takzir. Juga contohnya Rasulullah SAW telah melipatkan ganti rugi orang yang mengambil buah-buahan di kebun orang dibawa keluar dari kebun. Kan dalam hadis Rasulullah ditama, ditanya anis tamar al muallak tentang uh, buah-buahan yang masih di pohon. Kata Rasul, uh, suila anis tamar al muallak Wakala man uh, apa man akhadha bifihi fihi uh, barang siapa mengambil dengan mulut, dalam arti makan di situ, maka tidak ada apa-apa. Tapi kalau apa? Kalau eh, katakan manita khazahubnatan uh, eh, jadi orang yang mengambil dari pohonnya terus dimakan di situ maka tidak apa-apa. Tapi kalau dibawa keluar dibawa keluar maka apa kata Rasul eh, fa'alihil goromah wal uqubah. Dia ganti rugi ganti rugi dengan dilipat gandakan. Jadi kalau orang ngambil lewat ke kebun orang masuk kebun orang. Terus di situ ada buah-buahan yang jatuh itu kan atau yang ya kita lapar itu kan. Maka terus kalau ngambil di situ, kalau makannya di situ itu tidak apa-apa. Tapi kalau bawa keluar, apa? Dibawa keluar, ya keluar kebun, berarti kan bawa ya pakai masukin baju itu kan. Maka ganti rugi dua kali lipat dan ukubah, ukubah sanksi yang lain. Tapi kalau ngambilnya dari wadah, dari wadahnya, maka dipotong tangan. Karena wadah sudah apa? Hirz itu kan. Kemudian uh, Rasul juga memerintahkan untuk menghajar tiga sahabat yang absen dari perang Tabuk itu. Itu kan bentuk takzir juga. Juga Rasulullah SAW telah mengasingkan banci yang apa yang uh, apa mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan pacar dengan inai diasingkan ke baki. Itu juga takzir. Juga boleh bagi ayah untuk mentakzir anak anaknya untuk e, di saat apa? Eh, untuk mengajari yang baik atau untuk membuat jarak dan menghindari perbuatan yang yang buruk. Juga boleh bagi suami untuk mentakzir istrinya. Karena Allah mengatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Di sini kan perintahkan apa? Di dinasehati, terus dihajar dari tempat tidur, terus dipukul kalau tidak mempan. Juga tuan boleh mentazir uh, eh, budaknya. Jadi intinya kekeliruan atau dosa-dosa yang tidak ada had di dalamnya uh, dan tidak ada kafarah, maka hukumannya adalah takzir dan itu kembali kepada imam kalau dalam kepemimpinan atau kembali kepada e, orang tua, ayah, kalau dalam keluarga atau kepada tuan kalau kepada budaknya. Itu takzir. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.